HP Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sampit Sampit Oh kau Kau apa yang kau lakukan Kanti hmm? Apa yang telah kau lakukan bersalah padamu, Sampit. Aku bersalah telah memperlakukan kau tidak berperi kemanusiaan. Oh, maafkan aku, Sampit. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. yang ke-23 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Rusli sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Ana Rusli sebagai Diani Sampit, Hari Laksono sebagai Prabu Sana, Elizabeth sebagai Sri Kanti, Yanwar sebagai Sanjaya, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Akif sebagai Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista berhasil menewaskan dua pengawal utama Prabu Sana, yaitu sepasang pendekar dari Nusa Burung, dan lawan lainnya yang masih tinggal adalah Raden Sakapalwaguna dan kakaknya Raden Setakling serta Sariti. Gunakan barisan sepasang kincir. Baik, Adisaka. Eh, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Kakang Hadapilah aku dan terimalah pembalasan atas semua sikapmu padaku dahulu. Jangan, Kakang Rangga. Jangan kau ganggu Kakang Prabu sana. Biarkanlah beliau pergi. Jangan kau ganggu. Semua kesalahan pada masa lalunya adalah karena aku. Aku yang telah menggodanya. Aku yang bersalah, Kakang. Eh, aku tidak berurusan denganmu, wanita kotor. Menyingkirlah. Atau kau juga akan menjadi korban dendamku. Menyingkir. Menyingkirlah, kau sampit. Biarlah aku menghadapinya. Ya. Memang benar aku bersalah. Biarlah aku menanggung semua kesalahan ini. Tidak, Kakang Prabu. Kau tidak bersalah. Kau tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku yang menggodamu. Akulah iblis yang merusak dirimu. Maafkan aku, Kakang Prabu. Maafkan aku, Kakang Rangga. Kalian hukumlah aku. Bunuhlah. Akulah yang melapetaka semua ini. Menyingkirlah kau sampit. Aku adalah orang, Mahaprabu. Aku adalah seorang raja besar. Janganlah kau berdiri di hadapanku dengan sikap seperti itu. Belakangi aku. Menyingkirlah kataku. Aku bukanlah seorang pengecut. Dan aku tidak ingin ada seorang pun yang menyangka aku pengecut. Aku melarikan diri adalah karena ingin menyelamatkan putra mahkotaku, Sanjaya. Bukan karena takut menghadapi kalian dari Indraprasta. Menyingkirlah, Sampit. Kakang, Kakang Ini tidak ada lagi yang menghalangiku. Majulah, tunjukkanlah kegagahanmu dan kedekjayaanmu, Rangga. Baiklah, bersiaplah kau untuk mampus. Baru saja Raden Kuda Amuksa akan menyerang Prabu Sana, dari arah sampingnya terdengar satu jeritan histeris dari Sri Kanti Permaisuri dari Prabu Sana. Kau perempuan iblis, perusak rumah tangga. Ku cekik kau, ku kau. Iya, iya. Ku kau wanita cabul. Wanita tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Diangkat kau dari wanita sudra, dari rakyat jelata, tapi kau bersikap bagaikan ular yang hendak menggigit ke sana kemari. Ku cekik kau, ku kau. Uh. Raden Rangga yang telah bersiap untuk menempur Prabu Sana terpana menyaksikan keadaan yang berlangsung di hadapannya. Dan beberapa saat kelengahan yang dibuat oleh kedua laki-laki itu ternyata telah dibayar mahal oleh mereka. Sri Kanti berhasil menarik patrem yang terselip di pinggangnya, sekaligus memenamkan ke dalam tubuh wanita yang telah mengganggu rumah tangganya sejak belasan tahun yang lalu. Ah! Ah! Ah! Raden kuda Amoksa melompat ke arah dua wanita itu. Sementara itu pertandingan antara Resi Amista dengan Raden Sakapalwaguna, Setakling dan Sariti terhenti. Oh, Sampit. Oh, sampit. Sampit. Oh, kau. Kau, apa yang kau lakukan, Kanti? Hmm? Apa yang telah kau lakukan? berdosa padamu pada waktu-waktu yang lalu. Tapi aku sungguh telah menyesalinya, Kakang. Menyesal, Kakang Rangga. Sampit, aku, aku juga bersalah padamu, Sampit. Aku bersalah telah memperlakukan kau tidak berperi kemanusiaan. Oh, Maafkan aku, Sampit. Pada saat Diani Sampit mengerang kesakitan, dari balik sudut semak yang gelap menyeruak sebuah bayang-bayang putih. Sejenak bayang-bayang itu tertegun, tapi kemudian melenting ke arah kerumunan orang di hadapannya. Ayahanda, apa yang telah terjadi? Oh, Ibunda, Ibunda, apa yang telah terjadi? Siapa yang telah membuat ibu jadi seperti ini? Katakan. Ah, wulan anakku, selendang putih pemberianku masih juga kau pakai. Oh, bagus anakku, pakailah terus selendang putih itu. Semoga pesona dan kekuatan dari warna agung itu akan membuat hatimu bersih seperti selendang itu. Ayah, katakan siapa yang telah membuat ibu ibunda menjadi seperti ini? Katakan, aku akan menghancurkan kepalanya. Siapa ayah anda? Aku, aku Wulan. yang kini kau lakukan? Biarlah, Kakang. Aku akan menemani wanita itu. Aku akan membuktikan apakah penyesalan Kakang karena aku membunuh dia dan dan juga penyesalan para keluarganya memang sudah sepantasnya. aku akan membuktikan semua itu di alam sana, Kakang. Uh. Aku, aku tidak bersalah, Kakang Sana. Aku, uh, uh, perempuan itu memang sudah sepantasnya mendapatkan hukuman seperti ini. Uh, uh, uh. Oh, Kanti, ibunda, menyingkirlah ayahanda. Biarlah saya akan mencoba untuk menjadi anak yang berbakti. Saya akan mencoba untuk merawat jenazah ibunda. Asukan, Siap! Lancar kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Kah! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala! Sini kamu! Aduh, <coughs> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombard, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombard menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombard bekerja sekuat bom. Bombard, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Raden Sanjaya yang sejak tadi hanya termangu memperhatikan semua kejadian itu, kemudian mendekati dan mengangkat jenazah ibundanya. mengikuti Raden Sanjaya putranya. Demikian juga Dampu Awuk dan Nimas Kayuwangi. Sikap dari Raden Sanjaya yang memang sejak semula tidak banyak berbicara sangat mengejutkan seluruh rombongan pelarian itu. Tidak terkecuali ayahandanya Prabu Sana. Dan ketika Prabu Sana menghilang di balik kegelapan, di tempat itu yang tersisa hanyalah Raden Setakling, Sariti, Raden Sakapal Waguna dan Anting Wulan yang tiba-tiba saja dadanya berdebar memandang kepergian Raden Sanjaya. Seakan-akan ada suatu perasaan yang sukar dimengertinya. Suatu perasaan yang dirasakannya mempunyai hubungan khusus dengan wanita agung dari Laut Selatan.

Ya, ya, ya benar. Biarlah semua ini kuserahkan saja pada Dewata Agung. Biarlah dia yang menentukan hukuman yang setimpal pada aku. Ibunda, Ibunda tidak akan mati. Oh. Aku, aku akan mencoba untuk menyembuhkan luka Ibunda. Oh. Oh, percuma Wulan, aku sudah merasakannya. Aku sudah merasakannya. Rangga, anakku Bulan, maafkan, maafkan aku. Ibu, ibunda, ibunda. Anting Wulan menangis terisak, sementara Raden Kuda Amuksa ayahanda mematung di belakangnya. Uh, Adi Bulan, sudahlah. Jangan hanya menangis saja. Jenazah ibumu harus kau rawat dan kau kebumikan. Oh, iya, kawanmu itu benar, Wulan. Ibumu harus segera kita kebumikan. Kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus seperti ini. Iya, saya mengerti, Ayahanda. Apakah kau akan menguburnya di sini? Apakah harus dikuburkan di tempat lain? Ya, di tempat ini kukira cukup baik. Oh, di sana itu, di bawah pohon besar dekat parit kecil. Kita akan dapat mengingatnya jika kita kelak akan menyambanginya. Biarlah, Paman. Saya yang akan membuatkan lubangnya. Dengan mempergunakan sebuah ranting yang cukup besar, Raden Sakapal Waguna dibantu dengan kakaknya Raden Setakeling segera menggali lubang. Sementara Anting Wulan termangu memandanginya. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok terus? ketel gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Anu Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Terjamin mutunya. Jangan Anda lupa Kalbi Pharma. Uh, tentu saja ke Indra Prasta. Uh, atau atau terserah kaulah. Kemana kau suka? Saya hanya menghendaki Ayahanda meninggalkan semua urusan Ayahanda dengan Prabu Sora. Saya tidak menyukai orang itu. Oh, iya. Baiklah. Tapi kuharap kita kembali dahulu ke Galuh. Aku ingin berpamitan dengan Kakang Prabu Sora, pamanmu. Ah. Nah, marilah. Kita berangkat sekarang. Ayolah, Hamista. Baik, Tuan Rangga. Kakak. Pergilah kau bersama dengan ayahandamu, Bulan. Semoga kau menemukan kebahagiaan bersamanya. Sebenarnya, aku ingin menyampaikan berita ini pada Eyang Guru. Ya. Kami akan menyampaikannya dan menceritakan semua kebahagiaan yang kau temukan. Dan juga sekaligus kekecewaanku saat ini. Kekecewaanku yang Kakang saksikan tadi. Berangkatlah, di bulan Marilah, bulan Selamat tinggal, Tunggul, Anting Wulan menuju Istana Galuh bersama-sama dengan ayahandanya dan Resi Amista. Sementara itu di kesunyian malam, di keremangan sisa-sisa perapian yang dibuat oleh rombongan Prabu Sana, yang tampak kini hanyalah Raden Setakling, Raden Sakapal Waguna, dan Sariti. Hmm, bagaimana sekarang? Kemana kita akan pergi? Ya. Kakak Seta dan Sariti, kita beristirahat saja. Tapi yang jelas tidak di tempat ini, Kakang. Oh, iya. Lalu tempat ini telah menggurat satu kenangan yang sangat hitam. Kita mencari tempat lain saja. Aku kira kalian kembali saja kepada Pokan. Sudah tidak ada lagi yang akan dan dapat kalian lakukan di sini. Oh, yang, yang guru. guru. Ya, sebaiknya kalian kembali saja ke Gua Lara adik-adik kalian dan para penduduk sekitar padepokan kita telah membangun kembali padepokan kalian. Oh, kakek, apakah kakek telah datang sejak tadi? Ya, aku telah menyaksikan semua kejadian tadi. Lalu mengapa kakek tidak keluar? Manakala Anting Wulan ingin memohon restu dari kakek. Ingin pamit untuk berkumpul dengan ayahandanya. Hmm, biarlah. Aku tidak ingin mengguratkan kembali rindunya juga rinduku pada dirinya. Biarlah dia menumpahkan seluruh rindunya pada ayahandanya yang sesungguhnya. Ah, ayo, marilah kita kembali. Uh, lalu bagaimana dengan adik Sariti? Apakah kita akan membiarkannya seorang diri di tempat ini? Masukkan! Kak. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batu, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. punya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan Anting Wulan dan Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.